إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا مزيدا ثم أما بعد Ikhwani Fiddin, kembali kita akan mengkaji kajian rutinitas kita dari kitab Ma'alimu Da'wati Ahli Sunnah Simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah Sebuah karakteris ilmiah dengan materi kajian dakwah atau manhaj milik Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Salih bin Ali An-Nahmi Hafizahullah Ta'ala Kemudian Hiram kita berada pada simbol tentang dakwah sunnah tahtamu mobil ilmi syar'i memberikan perhatian tentang ilmu syar'i kalau kita sebutkan pertemuan sebelumnya ini adalah simbol ahlu sunnah yang nampak jelas dari mereka bahwa rutinitas mereka adalah menuntut ilmu keseharian mereka terlihat mereka menuntut ilmu dan ini dari seluruh kalangan yang besar, yang kecil, tua, muda, yang laki-laki dan juga yang perempuan nah mereka menuntut ilmu kita akan baca keterangan dari penulis dan simbol dakwah sunnah yang ini ya. kata Syekh Abdul Razak An-Nahmi Habibullah wa tahtamu bil ilmi syar'i mereka yang tahu ahlu sunnah memberikan perhatian kepada ilmu syar'i. Oleh karena sini ilmu syar'i adalah eh, ilmu kitab wa sunnah. Oh, ilmu kita wa sunnah. Ilmu syar'i yang maksudnya sebenarnya ilmu kita dan as Nah, bukan seluruh ilmu. Nah, betul ilmu banyak. Tapi yang sunnah wal jamaah hanya menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat adalah kita dan as Tidak menyibukkan diri dengan ilmu yang lainnya. meskipun mungkin mereka tidak begitu banyak dalam mata pelajaran yang lainnya mata pelajaran duniawi ya hanya saja mereka lebih menonjol dalam ilmu kita ilmu sunnah ilmu Al-Quran ilmu hadis Termasuk di sini para pemirsa jemaat ilmu Quran. Nah, hendaknya kita mendapatkan ilmu tersebut baik itu menghafalnya membacanya memahaminya mengamalkannya sekaligus mendakwakannya lalu sunnah adalah pihak yang lebih pantas untuk nah, mempedulikan dan memperhatikan tentang ilmu Al-Quran lebih daripada orang-orang yang lain. Jadikan ini sebagai kesibukan kita sehari-hari. Jangan lepas dari Al-Quran. Demikian juga anak-anak kecil kita, putra-putri kita, generasi kita berikutnya. Sebagaimana yang kita jumpai berita dari para salafun masalah Ridwanullahi alaihi majma'i Bahasanya mereka, nah, menghidupkan Al-Quran pada diri mereka, bahkan juga pada keluarga mereka, serta anak-anak mereka. Kalau kita membaca berita-berita, atau biografi dari kalangan salah kesulitan yang kita dapat diberikan bahwasanya ada beberapa mereka yang menyelesaikan hafalan Al-Quran bahkan sebelum mencapai usia balik sebelum mencapai usia balik bahwa dia sudah menyelesaikan Al-Quran karena kita adalah orang yang paling Nah, pertama mengaku bahwasanya kita adalah penganut Al-Quran, penganut As-Sunnah. Oleh itu, ayo realisasikan hal tersebut. Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia memiliki beberapa murid yang mana dari kalangan budaknya dia termasuk adalah Ikrimah di sini mengakui bahwasanya enam dahulunya aku di didikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia tidak membiarkan aku keluar bermain bahkan dia mengikat membelenggu kedua kakiku memerintahkan aku untuk membaca Al-Quran. Jadi sebelum selesai dalam menghafal Al-Quran belum boleh lepas belenggu di kakiku tersebut. Tapi sebegitu seriusnya. Nah, dari kalangan para itu nasori ada yang majma'in mengajak anak-anak mereka, murid-murid mereka, ayo kita hafal Al-Quran. ilmu yang syar'i di sini adalah ilmu kita dan as-sunnah. Kemudian jangan menyibukkan diri dengan ilmu yang lainnya Allah barakallahu menjadi ilmu karena umur kita terbatas kemudian ilmu yang ingin dipelajari di kitab dan sunnah sangatlah banyak daripada kita mencari ilmu yang tidak ada manfaatnya tidak mengantarkan kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala nah kesempatan sekali kesempatan hidup hanya sekali oleh karena itu gunakan dengan sebaik-baik mungkin sebermanfaat mungkin yakni mengkaji ilmu kita dan sunnah لأنه لا لأنه لا ينفذ من لأنه لا ي... لا ينفذ هذه الأمة من الجهالات والضلالات والشركيات إلا إذا تعلموا العلم الشرعي المستمد من كتاب ربنا سبحانه وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا dari sini bahwa ilmu kita dalam Karena tidak ada mengangkat umat ini dari kebodohan, kesesatan dan kesyirikan kecuali apabila mereka mempelajari ilmu syar'i yang disandarkan kepada kitab Rabbani subhana dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini mengangkat kebodohan. Artinya kalau seseorang dia mempunyai ilmu namun ilmu dunia, gelar-gelar kesarjanaan dia punya di tengah gampang S1, S2, atau profesor dan semisalnya. Namun ternyata ilmunya ilmu dunia. Dan ketika dia nah, ketika dia tidak memiliki ilmu kita dan sunnah hakikatnya di tengah jahil. Wallahi jahil. Nah, setinggi apapun ilmu dia, namun ilmu tersebut adalah ilmu dunia. tetapi dikatakan jahil. Namun ketika seseorang nah, kalau hukum jamiah tidak tidak memiliki gelar kesarjanaan, nah S1 atau S2, namun dia mahir dalam kita dan sunnah nah dia adalah ahli, dan itu fenomena nah perangkat keadaan kita di zaman sekarang ini kalau sebagian orang tampil di hadapan umat entah dalam majelis taklim atau khutbah atau ceramah dan semisalnya nah terkadang kita rasakan demikian kalau pertama ditanya dulu nah titilnya apa gelarnya apa gelar kesarjanaannya apa kalau dikatakan mungkin tidak tidak tidak ada gelar kesarjanaan terkadang disepelekan diremehkan nah malah lebih dikedepankan ketika seorang tersebut memiliki gelar kesarjanaan S1, S2 dan semisalnya ada yang berada di depan ada yang berada di belakang itu yang dikatakan alim padahal belum tentu barakallahu fikum jami'an kita datang antara enam kajian-kajian sunnah al-hal yang disampaikan oleh ahlu sunnah para da'i sunnah jauh berbeda dan ini terbukti terkadang. <clears throat> Fakta kita dapati terkadang orang yang sudah mungkin punya gelar sarjana ketika khutbah, nah ada teks yang dia bawakan di gitu, depan, ada konteks yang dia baca. Tapi cuma sekedar baca khutbah Jumat, anak SD pun bisa tanpa perlu ada gelar sarjana. Walau sudah ketika khutbah, wala, wala teks di depan, wala kertas di depan dari hafalan mereka, wala. Nah, tanpa ada gelar sarjana sedikit pun. Karena ahlu sunnah wal jamaah Ikhwan kiram barakallahu fikum jami'an Nah mereka merupakan hafalan Mereka merupakan pemahaman Dan sebagian da'i, khutbah, atau para penceramah Nah, ketika mereka menyampaikan khutbah mereka dengan dengan konteks di depan, dengan teks kertas di depan, dan ini adalah celah. Nah, ilmu kita dan sunnah artinya ilmu yang disandarkan kepada kita Rabbina Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan ilmu syar'i. Dalam dunia Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau katakan bahwasanya al ilmu ma qala Allah wa qala rasul wa ma siwa dzalika fawaswasatu nah tu syaitan Eh, ilmu adalah apa yang Allah katakan dan apa yang Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam katakan. Adapun selain daripada itu adalah hanya sekedar waswas syaitan. Oleh ilmu ilma yu'tabaru rif'atan. Dan karena ilmu juga adalah dianggap <clears throat> derajat. Ini orang yang memiliki ilmu akan datang nanti penyebutan dalilnya adalah orang yang terangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adalah Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan semacam muhakamah persidangan. Nah, antara keutamaan ilmu dan harta. Kesimpulan akhir bahwasanya ilmu lebih lebih unggul daripada harta. Seperti ini. Bahwasanya <clears throat> di antara kita bahwasanya nah, ilmu ketika seorang memiliki ilmu ilmu itu yang menjaganya. Dibanding dengan harta ketika seorang memiliki harta, harta yang butuh untuk dijaga. Nah, harta yang butuh untuk dijaga. <clears throat> Eh, ilmu adalah ketenangan. Ketika seseorang memiliki ilmu, ilmu tersebut yang membuat dia menjadi tenang. Adapun harta, ketika seseorang memiliki harta, membuat dia gelisah. Nah, carinya sudah capek. Jaganya juga capek, dikeluarkannya juga bikin pusing dibanding dengan harta Allah hukum jemian dan nah, ketenangan. Karena kemudian ketika seorang sudah memiliki ilmu atau di sisi lain ketika seorang memiliki harta yang datang kepada orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang soleh, orang yang mau mencari ilmu kebenaran, orang yang baik. Dibanding dengan orang-orang yang datang kepada orang yang memiliki harta, orang yang tahu sendiri bahwasanya orang yang cinta kepada dunia, bahkan ada juga orang yang mau mencari nah pinjaman atau utangan. Alim orang yang mempunyai ilmu akan dekat kepada dia orang-orang baik dan orang yang memiliki harta orang dekat kepada dia adalah orang-orang yang sama-sama pecinta dunia. Dan seterusnya di antara hal-hal yang membedakan antara ilmu dan harta yang dibawa oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, dan kita beri pada juz Ilmu adalah tingginya derajat. Qala ta'ala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal utul 'ilma darajat Allah Ta'ala berkata Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian serta orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat derajat kemudian dikatakan tentang alladzina amanu dan alladzina utul ilma nah Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Namun lebih tinggi daripada keimanan adalah yang mempondasikan diri dia dengan ilmu. Beberapa derajat. Ini berikan tentang orang yang berilmu adalah orang yang nah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang hadis yang menjelaskan dengan sangat gamblang dan detail tentang nikmat harta dan nikmat ilmu dalam hadis Abdul bin Abi bin As radhiyallahu anhu dari Imam Abu Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun nanti perbincangan tentang sanadnya, namun lafadznya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah a'tul ilma liman atau Nabi Inna Allah a'tul mala atau liman a'tul dunia liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa inna Allah a'tul ilma liman yuhibbu Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang Allah tidak cintai. Namun Allah memberikan ilmu hanya kepada siapa yang Dia cintai. Mereka bahwasanya ilmu bukti kesintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Kebalikannya, harta belum tentu. Nah, banyaknya harta pada diri seseorang bukan berarti Allah cinta kepada dia. Korun, kafir, dengan harta dia, berlebih-lebihan. Nah, bukan menunjukkan tentang Allah cinta kepada dia, bahkan Allah benci kepada dia. Dia gabungkan antara kesombongan harta dia dengan kekufuran. Namun ilmu barakallahu fikum jami'an, namun konotasinya positif terangkat derajat akan datang nanti ucapan-ucapan motivasi juga dari sang penulis nah membawakan kepada kita bahwasanya dalam keadaan apapun engkau sendiri pun miskin nah Allah subhanahu wa ta'ala berikan engkau ilmu pemahaman tentang agama engkau berada di atas kebaikan dibanding ketika engkau nah dalam keadaan kaya raya namun tanpa ilmu Allah tidak ada apa apa tidak ada apa apa Kata beliau berikutnya, Wallahu subhanahu wa ta'ala nabi nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatul baziyadata min al-ilm. Dan Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan dari ilmu. Nah, artinya eh, tidak ada satu dalil pun Allah anjurkan Nabi kita Muhammad SAW untuk minta tambahan selain daripada ilmu. Bukan minta harta, bukan minta tambahan istri, bukan minta tambahan perkara duniawiya, minta tambahan ya, ilmu. Menunjukkan bahwasanya nah ilmu membuat seseorang itu dahaga, semakin dahaga. Nah, semakin semakin diberikan ilmu semakin kurang rasanya. Manhuman ya yashbah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang yang ambisi namun tidak pernah puas dengan ambisi tersebut. Manhuman amil ilm. Nah, ya, ambisi terhadap ilmu ketika orang telah diberikan ilmu dia masih mau terus ilmu, ilmu, ilmu dan ilmu. Demikian juga harta. Nah, orang yang memiliki harta dia tidak tidak pernah merasa puas. Sudah berikan satu mau mau dua, sudah berikan dua mau empat dan seterusnya. <clears throat> Fakallah ta'ala wa kurnat rabbi ilman. Allah Ta'ala berkata dalam surat Toha Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku tambahkanlah aku ilmu. Kurnat rabbi zidni ilman. Nah, dan kita sangat bujuk setiap hari. Kalau bisa jangan jangan ada. Nah, satu hari pun yang kita lewati dalam waktu kita kecuali ada penambahan ilmu di dalamnya. Kalau kita bisa mencetak dalam satu hari pundi-pundi rupiah, terkadang kita kita berambisi bahwasanya tidaklah lewat satu hari dalam kehidupan kita kecuali kita mengembangkan tabungan kita. Nah, simpanan kita sedikit atau banyaknya. Almulim jangan pernah ada yang terlewatkan dari satu hari Nah, kecuali kita dapat rupiah. Dan hendaknya lebih kita antusias, lebih kita ambisi adalah dalam satu hari hendaknya kita Nah, sebagai ahlu sunnah wal jamaah, hendaknya kita lebih antusias untuk menambahkan ilmu. Karena itu yang kita butuhkan. Lebih daripada naam membutuhkan harta benda duniawi ya. Imam rahimahullah ta'ala beliau pernah mengatakan bahwasanya nah <clears throat> hajatuna ilal ilmi aksar min hajatina ila ta'am. Kebutuhan kita yakni sebagai hamba kepada ilmu lebih tinggi daripada kebutuhan kita kepada makan. Kepada makan. Beliau lanjutkan bahwasanya, nah membutuhkan makan paling paling paling full satu hari hanya dua atau tiga kali saja. Dua kali untuk kesehatan badan, kesehatan rohani dan jasmani. Nah berbuka dan sahur. Kemudian kalau seandainya tidak dalam keadaan berpuasa, cukup tiga kali sehari, tiga porsi, pagi, siang, malam. Setiap hanya tiga kali sehari, paling fullnya. Tambah sedikit cemilan, lima, enam kali. Hanya saja berkaitan dengan dengan naam penambahan ilmu yang Imam Ahmad rahimahullah maka kita membutuhkan ilmu sebanyak tarikan nafas pada diri kita kita butuh ilmu keluar rumah butuh ilmu masuk dalam rumah butuh ilmu nah berkenaan pun kita anak kecil butuh ilmu orang yang bujang butuh ilmu berkeluarga butuh ilmu sudah punya istri, sudah punya anak, butuh ilmu. Mau makan butuh ilmu. Dia butuh ilmu. Mau tidur pun butuh ilmu. Semuanya kita butuh ilmu. Dengan profesi dan pekerjaan apapun kita. Nah, petani butuh ilmu. Bagaimana ketika keluar hasil panen apa yang kamu curahkan kepadanya? Nah, pedagang butuh ilmu ya. Jangan sampai dia berdagang kemudian menimbulkan hal-hal yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, timbangan yang curang. Nah, dolar yang dia jual dan nah, semisalnya. Apapun profesi kita, apapun nah, pekerjaan kita, jenjang apapun kita, kita lebih butuh kepada ilmu daripada nah perkara dunia dia. Jadi kita katakan bahwasanya hendaknya Allah fikum jami'an, nah kita jaga dalam sehari kalau bisa ada penambahan ilmu meskipun sedikit. Tapi ada Semoga kita tidak antusias bahwasanya satu hari kita butuh kepada anak untuk mencari nafkah. Bisa kita mencetak puluhan ribu dalam satu hari atau bahkan mungkin ratusan ribu dalam satu hari. Kalau bisa menambahkan ilmu dalam satu hari lebih daripada itu. Kata beliau, وقرن الله شهادته سبحانه بشهادة الملائكة وبشهادة أهل العلم Allah Ta'ala menggandengkan antara persaksiannya dan persaksian para malaikat serta persaksian ahlul ilmi. Nah, persaksian Allah dan persaksian malaikat wajar. Malaikat adalah makhluk Allah yang layak yasunallaha ma ma'amara, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wayang yaquluna ma yumaru. Namun di kalangan manusia tidak setiap manusia Allah mengambil persaksian mereka digandingkan dengan persaksian Allah dan persaksian para malaikat. Hanya ahlul ilmi saja. Terbukti dari ayat berikut ini. Qala ta'ala berkata Allah yang maha tinggi, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia serta malaikat bersaksi serta orang-orang yang diberikan ilmu bersaksi tegak dengan keadilan tidak ada sembahan kecuali Dia yang berhak disembah kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, begitu banyak manusia dengan profesi masing-masing. Namun Allah Subhanahu wa taala menggantikan persaksian dia tentang la ilaha illallah, persaksian wahdaniyah, persaksian tentang ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya alul ilmi saja. Ya orang-orang yang diberikan ilmu. Menunjukkan bahwasanya mereka memiliki posisi yang tinggi di hadapan Allah wa Taala, derajat yang tinggi. Dan itu kita beritahukan lagi tentang bahwa ibadah yang mulia yang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diwakili kecuali dengan memperbaiki ilmu. Artinya nah, hanya ulama lah. Allah Ta'ala berkata Allah yang Maha Tinggi, ma yakshallaha min 'ibadihi al-'ulama." ma yakshallaha min 'ibadihi al-'ulama. Sesungguhnya saja yang takut kepada Allah hanyalah kalangan enam dari hamba-hamba hamba Allah dari kalangan para ulama. Nah, makanya kita masuk dengan ayat ini dan tafsirkan bahwasanya innamal ilmu al khosyah. Eh, sesungguhnya saja ilmu itu eh, rasa takut. Artinya ketika seseorang nah berilmu namun tidak dibarengi dengan rasa takut berarti ilmunya belum menggapai puncaknya. Puncak dari ilmu adalah rasa takut takut kepada Allah takut akan posisi Allah takut akan melakukan maksiat kepadanya dan seterusnya innamal ilmu al khasyah Artinya semakin bertambah tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi pula rasa takutnya dia. Makanya peribahasa mengatakan bahwasanya janganlah kalian sombong seperti sombongnya pohon kelapa namun rendah dirilah seperti rendah dirinya senap padi. Arti ketika semakin tinggi pohon kelapa semakin membusurkan dadanya ke depan, angkuh sombong, semakin tinggi demikian. Namun, nah, barakallahu fikum dunia seperti tadi semakin tinggi semakin merunduk. Memberikan bahwasanya beban berat yang ada pada dirinya bermanfaat, ya, semakin merunduk dia. Dibuktikan dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Makkah Ya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kota Makkah di bawah kejayaan agama Islam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali masuk ke kota Makkah setelah 8 tahun lamanya terusir darinya. 8 tahun terusir. Maka masuk 6 umroh saja diawasi oleh kaum kufar Quraisy. Akhirnya dia masuk dalam keadaan berjaya. Tadinya terlarang, akhirnya sekarang berjaya. Nah, Bilal bin Rabah akhirnya naik ke puncak Ka'bah kemudian mengumandangkan azan menunjukkan tentang bahwasanya sekarang agama Islam telah masuk ke kota Makkah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki kendaraan beliau sambil masuk ke kota Makkah dalam keadaan tunduk. Nah, tersibuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam riwayat disebutkan bahwasanya sampai-sampai jenggot beliau menyentuh, menyentuh nah pelana kuda beliau atau kendaraan beliau kan kepada kita bahwasanya ketika Nabi SAW diangkat derajat beliau oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemenangan, dengan kejayaan. Nah, pada sebagaimana mungkin dia akan bangga, perkasa dan semisalnya menyombongkan diri, namun Nabi SAW tetap merendah diri. Nah, merendah sampai-sampai beliau tunduk masuk ke kota Makkah dalam bentuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal ilmu al-khasyah. Sesungguhnya saja ilmu itu adalah takut ya, semakin tinggi ilmu seseorang akan semakin naam tinggi pula rasa takut dia Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang pembagian nah orang-orang yang masuk dalam lingkaran ilmu kata beliau ihdaru aba waspadalah kalian dengan si satu jengkal satu jengkal beliau mengungkapkan tentang bahwasanya Nah, jenjang-jenjang menuntut ilmu itu ada tiga, tiga jengkal. Nah, tiga jengkal. Dari pertama adalah jengkal pertama orang yang baru masuk menuntut ilmu. Nah, dia belum tahu apa-apa. Terkadang hadir, terkadang tidak. Terkadang ikut, terkadang malas. Nah, artinya apa? Sekedar mengetahui ilmu dari cover depannya saja. Belum belum merasakan rasa manisnya belum merasakan tentang nikmatnya menuntut ilmu. Yang akan datang nanti Ungkapan dari sang penulis kepada kita Tentang penukilan-penukilan dari para lama bahwasanya Wallahi ilmu memiliki rasa manis Ilmu memiliki rasa lezat Ilmu memiliki rasa nikmat Lebih daripada kelezatan dan kenikmatan duniawi yang lainnya Jenjang yang kedua dari penuntut ilmu adalah Nah, dia baru menggapai ilmu seukuran dua jengkal dia mengakui mengetahui segala sesuatu. Nah, baru sampai tingkatan kedua, artinya jengkel kalian kedua sudah mau. Artinya apapun yang ditanya dia akan jawab. Meskipun tidak tahu, tapi dia memaksakan. Kemudian kan orang lain. Engkau belum punya ilmu, aku sudah punya ilmu. Ini jenjang yang kedua, waspada pada posisi seperti ini. Orang sombong, baru memiliki ilmu sedikit, sudah membanggakan dia. Posisi yang ketiga adalah, nah ini dia posisinya yang dikatakan oleh sang penulis, posisinya orang-orang yang memiliki ilmu hakiki Semakin tinggi ilmunya, semakin merasa bahwasanya apa yang dia tidak ketahui lebih banyak daripada apa yang dia ketahui. Semakin menunduk. Semakin tinggi, tinggi ilmunya dia tidak sombong, bahkan mengatakan bahwasanya kan ilmuku belum ada apa-apa, belum cukup, aku masih mau terus belajar, belajar, belajar dan belajar. Dan seperti yang kita lakukan pada pertemuan kemarin, seperti Imam Ahmad rahimahullah taala, nah minal mahbara ilal makbara. Jadi menuntut ilmu tidak ada liburnya, tidak ada istirahatnya, tidak ada pensiunnya, Nah, menuntut ilmu sampai menuju ke liang lahat. Bukan berarti sudah selesai dari satu kajian kemudian merasa cukup, aku tidak butuh ilmu lagi. Bukan berarti nah, sudah belajar puluhan tahun mengatakan aku tidak butuh kepada ilmu lagi. Nah, menuntut ilmu terus menerus. Kita lanjutkan pada halaman berikutnya masih pada simbol yang sama. Simbol ahli sunnah wal jamaah adalah memberikan perhatian khusus kepada ilmu syar'i. Ada beliau sini, "Wala ya'ti syarru wal bala'u illa bi ulama." Masih belum menyebutkan tentang rentetan keutamaan ilmu. Demikian juga dalam opini yang ini beliau ingin sampaikan kepada kita bahwasanya kepergian ulama adalah tanda kejelekan dan musibah. Hati waspada. Sebelum pergi ulama, entah dengan kematian atau berpindah tempat, Nah, eh ambil kesempatan tersebut dengan cara menimba ilmu. Jangan sampai terjadi musibah. Dan musibah yang bermaksudkan adalah sebelum beliau masukkan kepada kita dalil dengan kepergian para ulama. Ketika ulama telah tiada yang ada hanyalah orang-orang jahil. Fakat rawal Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Abdullah bin Awad bin Al-As radhiyallahu anhuma fala. Alina Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan dalam kedua sahih beliau dari sahabat Abdullah bin Amr bin As semoga Allah meridhoi keduanya. Abdullah sahabat, Amr bin As juga sahabat. Dia berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbidu ilman yang tazi'uhu min al-'ibad." Dan sebagai riwayat yang tazi'uhu min sudurir rijal. ولكن يقبض علم بقبض العلماء حتى إذا لم يبكي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا fasu'ilu بغير علم فضلوا وأضلوا Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan sekali angkatan, mengangkatnya dari hamba-hambanya. Karena sebagai riwayat mengangkat dari badannya. Nah, bukan seperti itu Allah mengangkat ilmu Bukan berarti tadinya orang tersebut pintar kemudian diangkat dan menjadi jahil Atau tadinya orang tersebut tak pintar kemudian dihilangkan ilmunya Bukan seperti itu ya, Ini membuat kita ikhwanil kira lebih merenungi Bahwa hakikat mengangkat ilmu adalah dari Allah Ya bidul ilmu bifadil ulama Akan tetapi nah, Allah mengangkat ilmu dengan cara mewafatkan para ulama kalau kita hitung-hitung zaman kita sekarang ini dibanding dengan enam zaman terdahulu, bahkan satu negeri saja, terdapat di dalamnya terkadang puluhan, ratusan, bahkan ribuan ulama di daerah Damaskus, Baghdad, di Irak, nah di Cordoba, di Spanyol, di Hijaz, daerah Mekah, Madinah, di Yaman, di Songha, dan seterusnya. Negeri-negeri Islam penuh dengan para ulama lebih daripada satu di satu tempat. Nah, banyak sekali bisa dijumpai kalangan ulama. Namun zaman sekarang ini sangat sedikit, apalagi ulama yang nasihin, ulama yang sabitin, ulama yang kokoh yang betul-betul menyorongkan tentang Islam yang hak, sunnah yang hakiki. Sangat sedikit. Sangat sedikit. Artinya ini renungan kepada kita bahwasanya nah barakallahu fikum jami'an hampir-hampir ilmu terangkat dari permukaan bumi dengan keberadaan ulama yang sudah sangat sedikit Akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan cara mewafatkan ulama. Sampai-sampai ketika tidak tersisa satu alim pun, akhirnya umat manusia menjadikan para pemimpin dari kalangan orang-orang jahil. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ittakhadha fi'il an-nasu fa'il. Ru'usan makul bi awal. makul maf'ul bi thani. Ya, ketika tak tersisa satu alim pun, akhirnya umat manusia mengangkat para pemimpin, pemimpin umat, kalangan ulama, pemimpin rakyat, kalangan pemerintah. Juhalan dari kalangan orang-orang jahil. Dan itu terbukti dan kita rasakan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW beritakan kepada kita di hadis ini 14 abad yang silam. Wallahi kita rasakan. Begitu banyak orang yang mengaku alim hanya saja ilmunya ikhwan para kalangan seperti apa yang Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kita di sini. Akhirnya fasuilu mereka pun ditanya, bi ghairi ilmin. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Apa? Doror di balik itu fa'dallu wa adallu. Mereka pun sesat lagi menyesatkan. Nah, dampak dari tidak adanya ulama di satu negeri seperti ini yang merajalela adalah kejahilan. Yang merajalela adalah kemaksiatan yang mereka lela adalah kemaksiatan, yang mereka lela adalah penyelisihan terhadap syariat. Wallahul musta'an. Artinya motivasi kepada kita, ikhwan kiram, selama ada kesempatan dan peluang untuk tetap menuntut ilmu syar'i, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari kitab dan as jangan sia-siakan hal tersebut. Nah, sebelum datang penyesalan seperti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan waktu-waktu kepada kita di sini. Nah, pada kepergian para ulama entah dengan kematiannya atau dia berpindah tempat. Dan itu yang kita khawatirkan. Kalau harta kita hilang, kalau Allah mengambil harta kita, harta di mana pun bisa kita cari, rezeki berada di mana-mana. Di timur, di barat, di utara, di selatan, semua orang makan. Semua orang punya dunia. Nah, semua orang bekerja, memiliki pendapatan. Namun keberadaan ulama tidak di setiap tempat ada. Tidak di setiap tempat ada. Kemudian ulama lah, alimlah yang paling pertama. Setelah Allah Subhanahu wa taala. Arti keberadaan dakwah yang paling pertama berperan penting adalah ulama. Terdapat sebagian orang, nah mereka punya atau nah sebagian komunitas, sebagian kelompok, saudara-saudara kita mungkin di tempat lain. Ada masjid, ada murid, tidak ada alimnya, tidak jadi. Siapa mengajarkan ini? Nah, kalau ada murid, ada guru, tidak ada masjid, masih bisa belajar di rumah. Masih bisa belajar di jalan, masih bisa belajar dimanapun. Nabi SAW nah, mengajarkan para sahabat ilmu tidak hanya di masjid saja, terkadang dalam pada safar, perjalanan, terkadang di rumah, terkadang dalam majelis di luar. Nah, jadi yang pertama adalah keberadaan alim itu dulu dan alim. Kita katakan tadi bahwasanya ketika ya ada masjid, ada murid, tidak ada alim, tidak memilih itu. Tapi kebalikannya ketika ada murid, ada guru, tidak ada masjid di mana pun bisa belajar. Jadi pentingnya seorang alim di satu negeri. Yang kata Syekh Mubdul Rahimahullah Ta'ala beliau mengatakan bahwa enam Wujudul alim fi baladin ayatun min ayatillah Keberadaan satu alim di satu negeri adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena begitu luasnya permukaan bumi dan kita hitung-hitung, kita kalkulasi bahwa saya tidak setiap tempat di permukaan bumi ada seorang alim. Belum tentu dalam satu kabupaten ada seorang alim. Lebih luas lagi, belum tentu bahkan dalam satu provinsi ada seorang alim. Lebih luas lagi, bahkan belum tentu satu negeri, satu negara ada seorang alim. Jadi ketika ada seorang alim di negeri tersebut, nah patut kita syukuri itu adalah peluang dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu Allah berikan kepada orang lain. Kita masih lagi berbicara kata sang penulis semoga Allah menjaga beliau. Wa ma taqabbatu kathirun minan nasi illa bisabab tarkihim al-ulama فالرجوع إلى العلماء إسمة من fitan dan tidak ada kebanyakan dari umat manusia tergelincir kecuali dengan sebab mereka meninggalkan para ulama. Nah, meninggalkan ulama. Ada ulama tapi tidak diperdulikan. Ada ulama tapi disepelekan. Namun perlu diingat lagi bahwasanya di sini ulama yang diinginkan adalah enam ulama yang nasihin, sabitin. Karena dari kumpulan dalil yang banyak juga bahwasanya enam. Ada ulama yang dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, Inna akhwafu inna akhwafu ma akhwafu alaikum munafik alina salitul lisan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang kalian khawatirkan kepada kalian adalah seorang munafik namun pandai berbicara, berretorika. Nah, ketika menyampaikan ilmu orang tergabung dengan ucapan dia. hanya saya munafik. Nah, nanti terkadang ini kita dapati bahwasanya ada alim hanya saja ilmunya dia malah wabalan alaih malah menjadi musibah bagi dia bukan alim yang tepat dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu juga dari Imam Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya ya Rasulullah fahal ba'da hadzal khair min syar wahai Rasulullah setelah kebaikan ini di zaman para sahabat yang kita dapati apakah masih akan datang kejelekan setelahnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nahan wafihi iya masih ada waktu kejelekan tersebut dan di dalamnya terdapat kelabu kelam ya eh, alhak namun dibalut dengan kebatilan wa duhnu kata sahabat tersebut kata Hudayy bin Yaman apa apa kelabu tersebut apa awan hitam yang meliputi kebaikan tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doaatun ila abwabi jahannam man ajabahum qadabuhum fiha. Nah, para dai yang menyeru kepada neraka Jahannam, para siapa yang menjawab seruan mereka akan dicelupkan bersama mereka ke dalam neraka. Jadi yang sudah mengatakan mengenai dai. Namun tidak setiap dai boleh untuk diambil ilmunya karena kata beliau di sini yang bahasanya dai malah justru menyeru kepada neraka Jahannam Waliyah ulama yang benar tepat. Farujuhu ilan ulama ismatun minal fitan. Kembali kepada ulama adalah keselamatan dari fitnah. Nah, keselamatan dari fitnah. Kita selesaikan alinya ini. Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Berkata Rabb kita yang maha suci dan maha tinggi. Ketelah ayat dari surat An-Nisa. Wa idha ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina minhum apabila datang kepada mereka perkara aman dan perkara takut perkara keamanan dan perkara rasa takut mereka langsung menyebarkannya eh, berita yang belum jelas katanya dan katanya langsung disebarluaskan hal itu tercela kalau begitu bagaimana solusi yang tepat? Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Seandainya mereka kembalikan kepada Rasul atau orang-orang yang diberikan ilmu. Nah, karena memiliki memiliki enam ilmu pengetahuan. La'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Niscaya orang-orang yang mengambil istimbat, mengambil sisi pendalilan dari landasan hukum dalil akan mengetahui ya, di kalangan mereka. Ya, artinya apa? Ketika terjadi satu perahara, perkara, problematika baik itu pribadi ataupun nam secara luas untuk umat, musyawarah dengan para ulama, konsultasi dengan para ulama. Nah, tentang perkara yang mungkin kalau kita memikirkan sendiri dalam satu bulan, dua bulan, tiga bulan belum tentu dapat jalan keluarnya. Datang ke seorang alim dengan satu jawaban selesai urusan. Karena mereka punya ilmu yang belum tentu ada pada orang lain. Nah, membuat kita mungkin mencari jawabannya dalam satu bulan, dua bulan, tentu sudah Sudah cari ke sana, cari ke sini, nah, mentok, nah, dapat. Akhirnya permasalahan tidak selesai. Namun ketika kita datang kepada para ulama yang memiliki pengetahuan dan wawasan terhadap agama Islam, kemudian para ulama wakitum yang memiliki pengalaman yang lebih daripada kita. Nah, dalam satu majelis ketika bertanya mereka memberikan jawaban selesai urusan. Kembali kepada para ulama. Karena dengan beliau kata ya, sang penulis, Qara Syaukani di Fathil Qadir dia bawa semacam uh, tafsir akan ayat dari surat An-Nisa ini dari Imam Syaukani dalam Fathil Qadir kitab tafsir milik Imam syaukani Ulul amri humul ulama wal umara wal uqala as-salihun. Nah, beliau ikat di belakang dengan as-salihun. Pemangku jabatan ulul amri adalah ulama pemimpin pemimpin umat ulama pemimpin rakyat pemerintah dan juga orang-orang yang berakal dari kalangan orang-orang soleh nah masuk ulama dalamnya hanya saja ini mungkin lebih rendah dari kalangan ulama ukala nah juga penyambung lisan Rasulullah SAW Dikatakan di sini bahwasanya naam ulama boleh berkonsultasi kepada mereka umaroh atau juga rukala asolih orang-orang soleh yang nam, nampak dari diri kita atau nam, nampak dari diri mereka dalam mata kita bahwasanya mereka adalah orang-orang soleh yang mengamalkan kesolehan agar Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih datang berkaitan dengan penyebutan dalil-dalil dalam simbol yang sama dan bab ini boleh bukan panjang sekali pujian-pujian para ulama tentang keutamaan ilmu insyaallah kita akan lanjutkan pada lain kesempatan wallahu taala alam bisawab Nah kita akhiri sampai di sini.